di bab tasawuf bukan di bab fikih ya waladi kita tidak bicara tentang ijtihad dan taklid dalam bab fikih ini bab tasawuf ada mursyid ada murid yang dimaksud dengan Imam Ghazali supaya murid ini tidak mesti bermadhab tidak mesti bermadhab tidak mesti menganut suatu aliran madhab fikih tertentu ada latar belakangnya bahwa ini orang tidak nanti terlibat dalam jadal dan debat-debatan masalah khilafiyah seperti persis Muhammadiyah dan NU sekarang. Kalau mau masuk tasawuf harus cuci tangan dari debat-debatan madhab seperti ini. Jadi ini murid selama dia masih berguru kepada mursyid di bab suluk dan tasawuf dia tidak diharuskan menganut satu madhab tertentu di dalam fikih. Khasyata khawatir dia akan melibatkan diri dalam uh, koprol-koprolannya ahli debat kenapa pakai gunung, kenapa tidak pakai gunung. Kama ma'arafna fi kutubil fikir. Untuk membersihkan ini harus kita fokuskan semua kepada Allah dan zikir. Jadi ini manhab sementara tidak diharuskan kepada seorang murid selama dia masih di bawah pimpinan murid di bidang tasawuf bukan los mazhab seumur hidup sebagai yang antum katakan ada lagi kekeliruan bahwa kita mesti fanatik mazhab ini benar dan saya kira saya pun sampai hari ini belum berubah dari apa yang pernah saya tulis 20 tahun dahulu namun sudah jelas bahwa saya menginginkan apa yang saya baca di zaman ini di Ihya saya akan sajikan dengan penuh amanat dan tertib. Ini sepanjang pengertian saya. Saya bisa memilih apa yang saya pandang baik selama saya memimpin begitu. Kalau ada pilihan ente berlainan dengan ana, maka sebenarnya karena ana yang memimpin, ana mungkin lebih mempunyai penafsiran lain. Apalagi ana punya tafsiran ini sudah cocok dengan Imam Ghazali. Wazali sendiri tidak melarang orang bermadhab. So, dia sendiri bermadhab di dalam PG, Tetapi di dalam bab tasawuf, orang yang mau jadi murid, itu diharuskan dia steril, bersih sama sekali dari madhab-madhab. Saat ini orang mau ditaujikan, mau disuruh uzlah, mau disuruh masuk kamar gelap, mau disuruh zikir Allah, Allah, Allah. Kalau dia pikiran madhabnya, jadi tidak diharuskan. Bukan berarti dia mesti keluar. Saya katakan di Jumat di masjid. Orang yang dikatakan tidak diharuskan, la la ya, kata Imam Ghazali tidak harus dia bermadhab atau tidak diharuskan mazhab bukan berarti dia haram bermadzhab seperti fatwa Tuan Hasan Bandung yang kita debat hari itu tapi dia tidak usah ya tagayyad bimazhab awalan yamkin yakun maliki yamkin yakun syafi'i bukan berarti keluar juga dari mazhab ente dalam soal ini salah paham buat yang keempat kalinya kalau ah, Syafi'i ah, Ghazali bilang la ya la yugayyad atau la yatagayyad madhab bukan berarti ya yakhruj al madhahib yani yasih annahu yakun syafi'i boleh yadkhul fi tasawuf anta maliki boleh kita masukkan dalam suluk ente hambali boleh masuk di sini kita bisa setel semua ini kalau kamu bertiga tadi wahai ahli maliki syafi'i hambali tidak tata, tata, tidak mempunyai fanatis dalam madhabmu baru kita akor kalau kamu sudah ketemu bahwa kita ini sekarang mau menghadap Allah. Masail madhabiyah la tadkhul fi hadzal bab. Akal masalah di Syafi'i, ma masalah Imam Al-Ghazali. Bukan berkata bahwa kamu jangan bermadhab dan selama-lamanya tidak bermadhab, membuang madhab seperti pendapat Hasan Bandung. Yang mungkin ente pahamkan begitu. Ini salah. Karena itu, saya benarkan ente punya kesalahan ini di bidang pertama yang dibilang tidak bermadhab harus beritihad. Ini tidak benar. Sebab tidak bermadhab di bab ini bukan dalam pg Tidak bermadhab di dalam bab akan masuk latihan-latihan suluk kepada seorang murid, eh, kepada seorang mursyid, dia diharuskan membereskan masalah-masalah dia punya eh, madhab-madhaban ini untuk menghadapi gurunya dan ikut gurunya. Wahuwa amam syaikh kal murid baina kal mayyit iya. baina yadail al ghasil iya. itu toto kromonya ahli tasawuf jadi Imam Ghazali dalam soal ini bukan bermaksud orang keluar dari madhab tetapi maksudnya selama kamu masih akan kami pimpin di bab suluk yang menuju kepada tasawuf dan pembersihan dalam dan batin ente jangan terlalu fanatik madhab dan kalau fanatik mazhab ini bukan berarti dia keluar dari mazhab. Yani la tata'assab li mazhabik. هكذا الذي أنا أفهمه في مذهب الشافعي ومن imam الإمام الغزالي fi هذا الباب kalau dia masih bermadhab empat dia masih boleh cuma waktu ente masuk ke dalam melakoni suruh ini ente tidak mesti tidak boleh fanatik ente punya madhab ente juga jadi ini syekh akan memelihara empat madhab atau lima madhab atau madhab Sufyan Tsauri mungkin ada madhab Ibnu Hazm Al-Andalusi Al-Zahiri akan masuk suluk itu semuanya boleh masuk tetapi kamu tidak usah berdebat-debatan tentang masalah-masalah khilafiyah di saat kamu masih di dalam suluk ini wa hadzal ladzi yabghadu ala tasawuf hadzal ladzi aqamu wa ana ara ba'da hadza ana tidak akan debat-debatan sama ini lebih panjang lagi dari itu kalau ini belum ente ngerti Ana mengerti. Ana, sebab Ana tidak mau debat. Bukan, Ana mengerti dan tasbih. Tapi iya. apakah awam dengan ada diktat ini? Ka ada bahasa. Iya, iya. Kalau ente bilang ana. awam tidak akan mengerti itu, Ana iya. tidak baca ihya sama awam. Sure. ana. Dan ente sudah setuju kita baca ihya, ente tidak berhak mengatakan pada Ana ente buang ihya separuh, ente tinggalkan separuh. Ente tidak berhak. Jangan. Saat ente sudah setuju kita baca ihya. Kalau tidak jangan baca ihya. Ajaran ajarannya ihya bukan seperti sekarang ini. Kak. Kayak apa? Nah, Kayak ajarannya ihya? Ajarannya masalah mazhab. Sekarang Ustaz memberi satu penjelasan kepada awam, pada umum, ini bikin bikin apa? Ustaz, enggak. Tambah, tambah, tambah. Ana mengerti Ustaz punya kemauan dan tujuannya soal ini. Enggak, anak sekarang anak minta ente ya. bersama Bukhara Alwi tanya awam itu. Apa salah ngerti dari Ana apa, apa ente toh? Bukan sebenarnya. Jangan ente. Ya, Hasan, anak tidak mau debat. kalau ente mau debat sama anak, anak tidak bersedia. Kalau ente mau pakai cara anak, ah, eh, ente bicara, ente bicara atas nama orang sama setuju, anak tidak setuju. Iya. Ente bicara atas ente punya diri sendiri. Iya. Lah tegur nah, umum. Nah. Waltan. Bukan. Anak al Jangan ente lipat anak di dalam umum. Bukan. Anak orang tua, cuy. Iya. Anak. Anak lamai. Lah. Anak. Tidak kunta. Ente jangan main sama anak. Kalau ente bilang sama anak, ini umum sesat. Ente bicara atas nama umum ini tidak iya. betul. Betul dong dia bicara begitu. Dia berhak bicara atas umum. Ana besok ana tantang itu orang semua yang ada di sini tertanya pada umum. Apa ada yang sesat dari kata Ustaz Zain? Iya, itu baru jelas. Itu kalian dia bicara. Nanti orang bilang umum umum. Baik, ana sekarang. Ana bisa bicara juga bahwa umum tidak sesat atas kami keterangan. Itu nanti bilangnya apa? Baik. Dengan pengertian ini, Ustaz. Iya. Tajlik tiru-tiruan, tapi Ustaz mengatakan adalah itu, Tiru-tiruan ittiba dalam masalah mazhab fikih lain ya walid dia, anak itu lah cuk dia balik lagi bukan ada lo cuma ya bukan anda paham sah makanya cuma anda bilang sama ente ini nanti jadi panjang selamat ente tidak bicara begini di masjid Wailah bagak kalam hujan di iya, masjid. Ente bicara begini ini Hasan. Ente mesti mengerti anak punya kata-kata tadi. Ente ulangi sekarang. Bahwa yang anak maksudkan ittiba tadi ittiba وتقليد itu في syar'i الشرعي في الفقه واما tasawuf ini tidak boleh taklid ente ente mesti taklid sama ente ya hmm, syekh Ente kalau ente sekarang masuk sama anak taklid, dengarkan dulu, dengarkan. Lah tegrak ente. Ya. Kalau ente mau masuk sama anak sebagai murid, hmm. anak umpamanya syekhnya tasawuf ya. Ente taklid sama anak. Ente tidak eh, ente murid sama anak, ente tidak boleh taklid madhab uh, eh, Naqsyabandiyah. Ente tidak boleh mengambil salawat wahidiyah. Ente mesti lepas itu madhab madhab tasawuf. Itu mesti ambil mazhab Imam Guru. Itu yang dimaksud. Inti bawa jauh ke VG, lalu inti bicara sama orang-orang sesat itu mah hakala ya waladi. In kunta tuhibbana la ta'mal ma'i hakala. Jangan inti sudah bosan sama anak apa ya apa inti bilang sama anak-anak nyesatkan orang. Ya, ya, ya. Baru kali ini anak dengar orang bilang orang sesat anti atas tidaknya perkataan. Anak mana wait ini menyesatkan orang ya waladi. Anak tidak ada niat menyesatkan orang. Yang anak maksud Imam Ghazali berkata, kamu jangan mempunyai madhab-madhab aliran-aliran dan tidak dipustikan aliran dalam arti kata bab tasawuf yang mesti kita bicarakan sama ente ya. punya mursyid ini. Anak kata kalau Ando sekarang ah, jangan kayak begitu tasawuf kok aduh aduh. Kalau ente mau ambil pencak dari Ando, kalau sebab anak mau masuk sama ente sebagai murid. Ente bilang, tapi anak mau pakai anak punya pencaknya ya Ali Habsi Surabaya. Loh, tidak boleh. Ente mesti ambil anak punya cara. Kan gitu. Ah, ya. Tidak boleh ente bilang, siapa anak mau belajar sama ente, tetapi anak pakai nafsa nafsabandi. Kalau ente pergi tarikat nafsu syabati, ente sir menina, la takut begitu. Jadi mazhab-mazhab tidak mesti. Walaupun anak tidak larang ente menganut satu mazhab tasawuf. Tetapi selama ente sama anak tidak diwajibkan, ente mesti lepaskan itu fanatisme mazhab. Ta'asub itu namanya. Kalau ente datang sama anak belajar, ente mempunyai satu mazhab tertentu, ente ta'asub. Kalau ah, lah, lah betul. Ya. Betul, betul. Ada ini dalam eh nanti dulu. Dan ini dalam eh, ihya. Kita sudah setuju baca Kalau ente tidak setuju ya, ya, ya kita tidak baca ya, baca kitab lain. Ini ayat begitu kita mesti bawa apa? Maksudnya ente kita mesti nyulap yang gini tidak enak dan buat benda. Tidak. Tidak betul. Bukan. Kalau ini, tidak bukan. Kalau ini keterangan Sebab iya, iya, ya, ini. Ya, baca baca. Kau ya akhir. Bagus ya, Ibrahim. Bagus. Anda minta ya. kalau memang ini soalnya taklid dan madhab di sini dijelaskan untuk soalnya tasawufiyah tasawuf dan segala macam mazhab kalau ente masuk tasawuf ente tidak boleh fanatisme mazhab. ya itu maksudnya Imam Ghazali sebab kalau orang sudah fanatik mazhab berarti dendam-dendaman tentang mazhab seperti Muhammadiyah sama NU sekarang ini tidak bisa tasawuf apalagi di dalam mazhab yang mesti dipimpin oleh oleh syekh syekh Imam Ibnu bilang ente dalam soal ini ente mesti sholat menurut sholatnya imam kerja imamnya ente ini mursyidnya ente ini Hanafi Bagaimana? Oh, anak tidak mau sembahyang di belakang itu ente Hanafi, anak Syafi'i. Boleh begitu? Tidak boleh juga. Jadi 100% di muslimin mayyit baina dan wassalam. Dalam soal ini ente tidak boleh mempunyai satu suara terangkat di hadapan ente punya imam dan murid. Jadi kalau Alwi ini kebetulan ente orang ini masalah ente pergi Halab. Syekh Abdul Qadir Isa, ada Syekh tasawuf lah. Kalau ente mau masuk sama dia atau Syekh Hazim Abu Ghazala fil Ardun, ana masuk sama dia orang ini. Dia orang Hanafi. Apa anda bilang Syekh ya Syekh, anda Syafi'i, anda membantah dulu. Kayak bapak saya bilang sih. Ente masih taratnya mantap pada semua itu, begitu dia. Nah, faham tani. Bukan benci mantap, orang juga bermadab Wajari juga bermadab Tetapi waktu suluk, waktu ngelakoni, ente mesti tanggalkan semua baju. Ente mesti pakai baju yang Pakai gamis, ente pakai gamis. Pakai celana, begitu maksudnya. Dia yang kalau sudah selesai, saya, tani. Itu yang kena paham. Makanya tak bawa dari Ihya, tak sodorkan umum. Dan sepanjang anak punya pengetahuan, tidak ada orang sesat ya walid. ini sahabat-sahabat bilang umum sesat. Untuk mencatat la la la, mata amal hati Allah ibarik ini anak ma kuntu uhibbu nas. Wa anak ta'ban lama atkalam, anak ma uhibbu la ta'ab. Kunta ente batid batid Kalau ente mau memimpin pengajian itu yang menurut ente punya ini, ini juga bersedia, anak makmum. Ustaz, kembali lagi Kepada ya. anak yang niat, Jub ana ma niat ajib. Allah barik usah nama eh, ini anak bilang terus terang tidak ada punya niat air tapi anak punya pengertian di dalam ini termasuk juga kalau awam membaca ini kan iya kalau dia tahu soal tasawuf baru begitu kan tapi kan tidak disebut-sebut lah dia kan ada itu tafsirannya anak kan anak anak mau tanya apa yang baca juga apa seluruhnya orang hadir di sana saja begini ya anak bicara dan anak menulis ini ya. tidak bisa kita tulis seluruh apa yang ada dalam bab itu. Ana bawa apa yang perlu lan ana komentari. Kalau ada orang merasa ragu lagi tentang ini, dia tidak hadir, yas'alni huna. Ya dia datang sama anak dia tanyakan. Nanti kita bicara. Ada lebih dari ini. Wah, amat debat-debatan begini, anak ada demen. Cuma anak menggel bimau mau debat-debat. Kecuali kalau kita bertentangan paham. Anak sekarang sama persis, kalau debat, pantas. Ada pertentangan paham di dalam mazhab, bukan dalam tasawuf. Kalau tasawuf, mereka menganggap tasawuf itu suatu bid'ah. Ini juga anak pernah undang mereka, mari kita bertemu, bicara tentang tasawuf. Apakah bid'ah? Apakah memang suatu yang wajar dan mustahsan jalan? Itu bisa. Maka kalau ente hadir, Rumah ana, wa minna wa ente kurma masa'at di badan masalah, jadi anak sedih. Apalagi ente tadi bilang sama Amak Alwi, anak minta datang tapi ada orang yang menyaksikan. Ya. ini ente sudah ini. Eh, sebabnya. Jadi ente kena Hasan Bandung? Bukan. Luput Hasan Bandung kena Hasan Sergala. Eh, sebabnya, Sa. Ya, Diisukan di luar Hasan Mama Ujimail, ada ada ini. Nah, sebabnya ini, Sa. Ada ketekalam juga. Nah, mata ini ada mata. Kenal suluk ada. sampai Ahmad aku, ente pergi Ahmad jalan. Nah, tapi Almi ya kasih tahu Ahmad Ali. Lah lah lah. Ana ada Ana ada Ana ada sama. Ada paham tuh. Mungkin Hasan hada salah salah pahamnya fisulu ma yumkin Mana zakar mulai bersuluk ya. Iya. Begini ya. Masih enggak? Dalam kata Ustaz bilang, ya iya, bilang itu. Iya, orang yang baca ini. Orang yang baca tak ngerti, hal tak ngerti. Oh, kalau ente kalau kalau jatuh dari ini dulu ini datang di sini. Datang di sini. Ya kalau kalau ini jadi orang yang mau cukup sudah. Orang yang mau suluk Orang yang mau suluk tidak diwajibkan bermadhab. Titik. Wassalamualaikum. Cukup saja. Cuma ada yang mengusulkan. Kalau diterima, istri Lain kali kalau ada persoalan madhab-madhab ini, ini kata-kata madhab, supaya diberi lebih jelas lagi dalam detailnya. Jangan ini saja. Ini saja. Lain kali kalau ada ini anak pergi sama itu anak sudah jelas sudah jelas. Sama itu tidak bikin opini. Enggak, posisinya. Oh, eh, itu seperti tidak percaya pada tukang eh, masak. Bukan. Lain kali tambah nuya Sebab anak, jangan begitu. Bukan. Anak pasrah kepada Allah. Anak tidak nyesat orang. Anak kan tidak datang di waktu ada di sini. Oh, tidak ada. kan? Oh. Lo ada dia. Oh iya iya ada ada. Ya. Ada orang persoalannya ada. Datang datangnya orang-orang ada. Jangan sedikit ada. Ya, ya. Ini aneh. Wah anak pikiran ini tidak ada mengenai visulu kali anak pikir. Hmm. Tapi Abdullah aja sendiri tanya. انت مذهبك ايه؟ مذهب السنه والجماعه انا مذهب الشافعي. هو اللي lain saya kan tahu. kita sudah suka ngomong sana. Ana sana tapi iya. sama Ustaz, ana bilang, ana gak bisa Yusmin sir Salah Yang tidak baik Salli ala nabi. Allahumma salli Ana tidak pernah mendidik anak punya teman-teman untuk menjadi yes man. Cuma ada cara-cara wajar. Kalau ada begini tidak tengok sama anak nah, dulu. Empat iya. mata. Kita, apalagi ente punya pertanyaan kemarin bukan pertanyaan itu saran saran, ya. saran. saran buat sedikit nyebet tapi yang mau sebetnya anak anak rasa hello Saya pertanyaan nyebet wa aduk pertanyaan sebelumnya ente itu sebetulnya sudah mencakup dia pernyataannya anak pernah nggak mau ngomong nah. buat anak dua kali Zat dia lu. anak merasa sih belum Asyahid ya akidati. kalau belum Bukan, sampai, jangan jangan jangan di call. Sudah anak, anak mau kalam. Setelah ada orang yang ngomong, ya. orang tidak kuat anak ngomong. Wa itu, wallah jibu. Iya, iya, iya. Anak anak lebih billah wa qasam billah lagi qibla biddani zat. Ana ma atakalam fi batil umma, ba atakalam fi Tapi ada orang ngomong, ah, ana ah, tidak kuat. Ya. Iya, jangan usah berhukum. Saya kita kan bisa jadi karena ini kan secara radikal. Ya kalam. Oh. Bukan terus terang. Anda bisa Anda kan? senang ente diskusi begini. Cuma kalau ente sudah anak jelaskan sesuatu yang sudah gamblang. Mm. Jangan debat ah, debat Kalau Anda sudah paham. Sesat. kalau Anda tidak suka nyesatkan orang. Bukan Anda paham. Atau begini saja. Bukan barangkali ya. Barangkali ente kepingin memimpin pengajian ya, Wallahi anak paham. anak makmum. anak baji. Ente pimpin. anak Anda ada apa-apa. Cuma kalau ada apa-apa Apalagi sudah ada orang tanya. Kalau belum orang tanya ada apa-apa. Sudah orang tanya itu datang itu sarangnya itu, itu ledakan dua. Anak ada apa-apa. Cuma anak jawab itu seperti anak jawab itu. Walakin kun tak tajid lebih baik. Jadi kita lebih ikhlas. Sebetulnya anak jawab sama itu itu dari awal mulanya sampai sekarang anak tidak berubah. Titik pokok pangkalnya kalau mau masuk suluk tidak diharuskan madhab. Itu ya. sudah, mengerti. Sudah. Kalau Kasih tidak diharuskan madhab, berarti fanatisme madhab tidak ada. Ya. Madhab itu mencakup segala-galanya. Madhab itu tasawuf, madhab fil madhab fil madhab Madhabak, madhab syekh Begitu maksudnya. Itu totokromnya ahli tasawuf. Ente baca Tasbitul Fuad, Al-Habib Abdullah al adda Ya begini. Cara ini dipakai. Ini Imam Ghazali semua. ya bandar. Ustaz, Ustaz jangan katakan lagi. Walaupun ente bersedia Ustaz iya. tahu nilai anak. Anak kalam mukhaja Bukan mukhaja membuka. bukan. anak. Bukan. justru sebab integriti apa-apa. Tidak ada apa-apa. Sebab iya. Ustaz tahu imanan Peter. Anak masih jalan alif belum sampai selesai alif. Itu kan punya perasaan. Bukan. orang lain bisa melihat. Oh, Ustaz. Anak tak berbeda. Anak makrif. Walau alim bukan kedip. Lah. Khafji nur zani min ba'd amud min dari itu sudah Bukan soal itu. Anak niat di pihak fi fi kalami fi soal madhab mengenai al-aqidah madhab. Ah. Satu. Setelah Ustaz sudah membacakan menjelaskan ini madhab bukan fil fil di tapi fil syarah fi suluk. fi suluk atau suluk kan gitu. Bukan yeah. fi fil furu'iyah wa illa fil fil diana fil eh, fil ah, fikih. Wal walau masalah nah, sampai kita Saya selesaikan dulu satu omong. Iya, boleh. Sekali lagi anak mohon kalau ada lagi, tidak perlu usah kita teguran eh, tidak enggak lawan itu omong-omongan tidak bisa. Minta yang jelas, ditambahi kata-kata jadi orang juga meragukan. Termasuk anak yang meragukan, tapi dapat penjelasan. Tapi sekarang ini begini ya, ya. makanya anak bilang anak bagi anda. Sebab nah. Hmm. anak yang sudah anggap jelas begini, kalau anak bilang ini sudah jelas, ini sekarang kan bilang belum. Lebih baik kita ketemu dulu. Kalau ada masalah kalau yang lain anak nah, Anak kalau bicara soal mazhab, anak punya pokok dalam karangnya yang sendiri. Lah itu iya. yang Itu. Lah anak kan bilang, saudara-saudara kan dilanggar saya bilang. Hmm. Saudara-saudara saya sampai sekarang tidak merubahkan pendapat saya. Wong dia lupa. Maka nah, nah, kalau ma kalau tanya jangan marah. <laughs> Nah, hadir kemarin ini. Kemarin. ayah ya, Hasan, anak sampai sekarang tidak merubah anaknya pendirian tentang itu. Makanya kalau itu jadi pegang, masih pegang tetap. Sebab anak tidak lepas pendirian, sebab sebab anak sekarang belum masuk suluk. Walau ente masuk suluk sama anak. Iya. Jadi anak ini sudah curjulan kayak apa ente. Jadi kita pegang madhab, syafi'i, rayit. Tapi kalau kita mau masuk suluk, nanti dulu. Madhab sudah harus jadi nomor dua, tidak nomor satu. Nomor satunya apa? Allah wa Rasuluh. Langsung. Begitu ada tasawuf. Kan betul ya ajaran. Cocok. Argumen minang coba apa banyak keras anak umat. Allah ya. Betul. Betul. Cuma kalau ini terserah sama Ustaz. Ustaz anggap umum menjadi baiknya atau kalau ada tambahan kata-kata dua tiga kata yang enggak. Gini saja, begini saja ente Ismaili Besok hari Jumat kita tanyakan, saudara-saudara, apa ada yang sesat dari mengenai ini? Itu terserah sesat. Saya kira tidak perlu tidak ada orang sesat. Ini ya. dua, dua, tiga orang. Ente merasa sesat, anda punya ini? Ana eh, faham, faham tuh Ahmad Asyik well. Ya syukur sudah. Ala kula Yang penting tuh begini ya, lain kali ya. Kalau tidak paham tuh, jora ada. Apa? Baiskil ada enggak? Belum tentu. Ah. Belum tentu. kalau bisa Allah. Kalam tidak bisa. Ami aman, ami aman. Baiskil ada. Baiskil ada. Bas kalau. Baiskil ada. Sudah terang. Nahnu ami aman kan tidak pernah hati. Memang bisa baiskil ada. Iya, Karena mana al-audur baiskil ada. Sampai sampai Ya diumumkan saja sudah yang tidak paham masalah segala macam supaya tanya saja. Tapi tidak ada tanya. yang terakhir saya. Baik sekali alim ya. Dan ingin musuh kalau diterima. Iya. Absyir ya. ala rasi ya. Semua mengenai madhab yang sudah Ustaz keluarkan distensi stensil supaya tahu. Inilah hadir. Ini jangan, jangan, jangan, bukan soalnya. Hasan, anak janji. Ana janji akan stencil lagi ada delapan seri mau oh, satu seri itu yang keluar haram kafir bermadhab lahirnya madhab yang mahar madhab ada empat seri ada lagi enam seri jadi sepuluh seri yang kita maukan biayanya berjalan ada ini dia Alwi anak minta pertama lahirnya madhab yang ke satu kedua ya, ini dua tiga ini dua. cukup kan pikir Cuma atau nah, ke satu ke satu saja cukup Enggak anak yang kita jual berapa? 25 boleh. Anak mau kerja yang dulu. Anak mau beli berapa? Ada. Anak ada bayar ya apa ya? Anak beli, anak beli, dia punya.